Ini adalah sebuah bab yang umum, tidak khusus. Kalau kemarin kita khususkan kepada para kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah sekarang kita akan bahas tentang keutamaan Al-Quran dan keutamaan zikir. Galum alif Allah ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin ma'asyir واعلموا معاشر الإخوان جعلنا الله وإياكم li kitabihi al-aziz haqqa تلاوته dan ketahuilah wahai saudara-saudara kami semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk daripada orang yang suka membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan al mumini nabihi al-hafidina lahu al-mahfudina bihi yang termasuk beriman dengan Al-Qur'an yang termasuk menjaga dengan aturan Al-Qur'an dan yang terjaga dengan Al-Qur'an al-muqimin lahu al-qa'imin bihi yang benar-benar melaksanakan isi Al-Qur'an dan nantinya akan menjadi saksi bagi kita dengan kebaikan Al-Qur'an yang telah kita baca. Hmm. Anna tilawatul Quran bahwasanya membaca Al-Quran Al-Azim yang sangat agung min afdalil ibadat wa adhamil qurubat termasuk daripada paling utamanya ibadah paling agungnya sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala taat dan paling besarnya pekerjaan taat kepada Allah Wafiha ajrun azim wa thawabun karim. Di dalam membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala yang sangat agung dan juga ganjaran yang mulia. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman dalam Al-Quran Innal ladhina yatruna kitab Allahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Dan mereka-mereka yang membaca kitab Allah dan melaksanakan salatnya serta menginfakkan apa yang telah kami rezekikan kepada mereka secara rahasia maupun terang-terangan tidak lain mereka melakukannya semuanya hanya mengharapkan suatu niaga atau perdagangan yang tidak akan rugi liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur yang maksudnya tujuannya supaya Allah taala memberikan mereka pahala dan memberikan keutamaannya ketahuilah bahwasanya Allah taala Maha Pengampun dan Maha yang berhak untuk menerima rasa terima kasih atau yang membalas <clears throat> Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Dan adalah Nabi SAW bersabda ke paling utamanya ibadah umatku ini adalah membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lainnya Barang siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran Maka akan ditulis untuknya satu kebaikan Dan satu kebaikan itu berarti dilipat gandakan sampai sepuluh kali lipatnya La agulu alif lam mim harfun wahid Bal alif harfun walamun harfun wa mimun harf Aku tidak katakan bahwasanya alif lam mim itu satu harf Tapi alif harf, lam harf, dan mim satu huruf yang lainnya. Wa qala alaihi salatu wassalam Yaqulullahu ta'ala man syaghalahu dzikri wa tilawati kitabi an mas'alati a'taituhu afdala ma'utis sa'ilin. Barang siapa yang tersibukkan dirinya dengan mengingatku dan berzikir kepadaku serta membaca kitabku Al-Qur'an sampai-sampai dia melupakan untuk meminta kepada Allah, maka aku akan berikan kepadanya sebaik-baik yang telah aku berikan kepada orang-orang yang minta daripada hamba-hambaku. Wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalam kafadlillah ala khalqih. Dan keutamaan kalam Allah terhadap semua ucapan adalah sama halnya dengan keutamaan Allah dengan segala macam makhluk. Wa qala alaihi salatu wassalam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Wa qala aliyan karramallahu wajhah Berkata Imam Ali karramallahu wajhah man qara'a al-Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'at hasanah. Barang siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan berdiri. Di dalam sholat, dalam keadaan berdiri. Maka setiap harusnya dia akan mendapatkan pahala 100 hasanah. Waman gora wa waqaidun qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Barang siapa yang membacanya ketika sholat dalam keadaan duduk sholatnya, maka dia akan mendapatkan setiap huruf daripada Al-Quran yang dia baca 50 hasanah. Dan barang siapa yang membacanya di luar sholat bahwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin khamsuna wa ishruna hasanah. Barang siapa yang bacanya di luar salat sedangkan dia dalam keadaan taharah suci, maka dia akan mendapatkan pahala setiap harafnya itu 25 hasanah. Wa man qara'a wa ala ghairi taharah dan barang siapa yang bacanya padahal dia itu dalam keadaan tidak dalam keadaan suci maka kana lahu bi kulli harfin asyru hasanat maka dia itu mendapatkan setiap harfnya itu 10 hasanat. jadi sekarang alhamdulillah kita akan membaca Al-Qur'an dan semoga kita termasuk orang yang mengetahui dengan suatu ilmu lalu mengamalkannya Habib Haddad dalam awal kitab Nasaih Diniyah telah bersabda eh, telah berkata Al ilmu yahtifu bil amal fa in ajaba wa illa tahal Ilmu itu selalu memanggil dan menuntut kita yang memilikinya untuk mengamalkan dengan keilmuan yang kita punya. Kalau tidak diamalkan maka dia itu akan pergi sehingga yang tersisa itu cuma jirimnya saja, bendanya saja. Makanya kan Nabi para ulama telah berkata al ilmu fi sudur la fi sudur. Jadi ilmu itu adalah yang ada di dalam hati, bukan di dalam tulisan ini. Walaupun kitab ini, ini kitab ilmu yang manfaat, tapi ilmu yang sesungguhnya bukan yang ditulis di sini tapi yang masuk dalam hati kita, yang terserap dalam hati kita itulah ilmu yang manfaat itu. Oleh karenanya termasuk yang dimintakan perlindungan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma na'udzuka min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu orang punya ilmu, tapi dia tidak mengamalkan dengan ilmunya. Makanya Kata Nabi kata Nabi di, berkaitan dengan Al-Qur'an ini di mana di dalam Al-Qur'an itu sebutkan bahwasanya kaumku itu telah menjadikan Quran itu asing, terasingkan atau terjauhkan. Maka Nabi SAW menjelaskannya bahwasanya orang yang baca Al-Quran tapi tidak mengamalkan dengan isinya, itulah orang yang menjadikan Al-Quran itu asing, menjauhi Al-Quran. Banyak sekarang. Oleh karenanya jadi orang yang paling besar bebannya itu adalah orang yang punya ilmu. Tapi bukan berarti orang yang tidak punya ilmu berarti ringan bebannya tidak lebih besar lagi. Cuma maksudnya yang lebih utama untuk mengamalkannya itu adalah mereka. Oleh karenanya dalam hadis Nabi SAW telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, "An-nasu halka illal alimun." Wal alimuna kulluhum halka al amilun. Wal amiluna kulluhum halka al mukhlisun. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Jadi semua manusia akan celaka. Semua manusia akan binasa kecuali mereka yang tahu. Nah, jadi alhamdulillah kita termasuk yang mau belajar, kita termasuk yang mau hadir majlis taklim. Berarti kita dengan kita hadir majlis taklim kita tahu. Nah, ini tahu termasuk orang yang selamat ini insyaallah. Cuma orang yang tahu nggak cukup untuk menyelamatkan dirinya daripada kebinasaan itu tidak cukup. Kenapa? Ilmu itu harus diamalkan. Dan mengamalkan ilmu itu tidak cukup. Orang yang punya ilmu walaupun dia mengamalkan, tetap dia termasuk orang yang binasa kalau tidak ikhlas. Dan orang yang punya ilmu lalu mengamalkan serta dia itu melaksanakan amalnya itu dengan ikhlas, itu masih dalam keadaan dalam kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Itulah kita. Jadi kita tidak boleh merasa aman dengan tipuan setan yang memang Allah ciptakan untuk menjadi fitnah bagi kita itu nggak boleh dilarang. Bo memang kita itu diperintahkan husnudon, husnudon lain, merasa aman lain. Jadi kita harus merasa khawatir karena kalau kita merasa khawatir maka kita akan mempersiapkan diri kita. Itu bedanya. Tapi kalau kita husnudon, insya Allah, ana yakin karena kita hadir selalu majelis taklim, insya Allah meninggalnya kita pun dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Itu nggak apa-apa, diperintahkan dalam Al-Qur'an, di dalam agama Islam diperintahkan. Akan tetapi kalau kita merasa aman, oh enggak, kita itu kan selalu hati majlis taklim. Insya Allah kita pasti meninggalnya suruh hati Itu itu yang dilarang. Itu artinya wal mukhlisuna ala khatarin azim. Jadi harus kita itu merasa waspada. Jadi jangan pun kita yang semacam yang semacam ini di mana kita ini semuanya serba pas-pasan dari mulai ilmu pas-pasan, ibadah pas-pasan, akhlak pas-pasan, segalanya pas-pasan. Itu mereka para ulama-ulama termasuk yang mengarang kitab ini. Al Habibullah Haddad ini dia itu menjadi seorang wali bahkan rajanya wali selama 45 tahun bayangkan. Jadi kalau kita menjadi rajanya wali sedetik saja sudah luar biasa. Ini 45 tahun namanya. Jadi rajanya wali. Tapi setiap malam tetap setiap tahajud pasti menangis. Apa yang ditangisinya? sebuah ketakutan. Apa yang ditakutkannya? Yang ditakutkannya itu adalah sampai dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dia selalu mengingatkan dirinya dengan dia mengatakan beliau mengatakan kepada dirinya kalau iblis yang sudah beribadah kepada Allah dengan ibadah sebaik-baiknya, nggak ada kurangnya, nggak ada aibnya. Siapa yang lebih bisa kita beribadah dengan melebihi malaikat? Nggak ada. Malaikat itu ibadahnya luar biasa. Kalau kita sholat kadang-kadang tangan kita kemana-mana. Hati kita lintasannya juga kemana-mana. Tapi mereka tidak. Di Baitul Ma'mur Allah Ta'ala menciptakan para malaikatnya itu setiap hari sebanyak 20 ribu malaikat. Setiap hari. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang ini. Sampai hari kiamat nanti. 20 ribu. Di antara mereka ada yang bertugas untuk bersujud dan begitu seterusnya sampai hari kiamat nanti. Di antara mereka ada yang melaksanakan rukuk dan begitu seterusnya sampai hari kiamat nanti. Di antara mereka ada yang duduk berzikir pada Allah begitu seterusnya sampai hari kiamat nanti. Di antara mereka ada yang berdiri dan begitu seterusnya sampai hari kiamat nanti. Tapi itu pun mereka merasa bahwasanya ibadah mereka itu tidak maksimal. Sampai-sampai mereka itu nanti kita akan mendengar semuanya. Mereka akan bersaksi dan berkata kepada Allah Ta'ala, Gal ya ma abadnaka hagga ibadatik wa ma arafnaka hagga ma'rifatik ya Allah aku tidak bisa mengetahui dengan hakikatmu dengan sebaik-baik pengetahuan tidak Ya Allah kami tidak bisa beribadah kepadamu sebaik-baik ibadah yang kau anjurkan dan kau himbaukan kepada kami kami tidak mampu untuk melaksanakannya semacam itu begitu apalagi kita jadi artinya Pak sudah kita pas-pasan jangan merasa aman ini Abu Haddad ini setiap malam dia merasa nangis. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq, salah satu daripada 10 sahabat Nabi yang dijamin dengan masuk surga. Banyak sahabat Nabi yang dijamin dengan masuk surga, tapi 10 yang mubasyar itu karena disebutkan semuanya dalam satu hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Mereka 10 orang itu justru kalau kita melihat di dalam manakib mereka semuanya, mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah SWT. Nah, kok bisa-bisanya kita itu merasa? Yang dikatakan Nabi SAW, kalau seumpama kalian mempunyai amal seperti gunung Uhud berkali-kali, dibandingkan dengan satu biji atom amalnya sahabat Nabi, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Makanya kalau sampai kita ini sampai berani-beraninya mencaci maki mereka, mereka itu tidak ada duanya dan mereka semuanya adil. Nggak ada yang fasik, nggak ada. Kalau kita berbuat dosa besar fasik, kalau mereka nggak ada. Semuanya adil. Dari yang A sampai Z, dari yang di kota maupun badui, semuanya mereka itu adalah adil dan semuanya akan masuk surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita membutuhkan pada syafaatnya mereka. Nah, tapi lihat bagaimana Nabi SAW yang mengibaratkan satu biji atom daripada amal mereka itu tidak bisa kita tandingi walaupun kita punya amal seperti pegunungan Uhud sekian kali lipatnya. Kenapa? Tapi lihat bagaimana mereka. Justru mereka itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan merasa amal. Oleh karenanya kuncinya di sini adalah bagaimana kita setiap kali kita menghadiri majelis taklim semacam ini, menghadiri pengajian di dalam momen-momen tertentu, hendaknya kita itu mengamalkan langsung walaupun hanya satu kali kalau itu pekerjaan yang sunnah. Sebagaimana di dalam eh, di dalam Zubat disebutkan fa'mal walau bil usri Kazakati tahrud binuril ilmi min dulumati dan amalkanlah daripada apa yang kamu ketahui daripada ilmu ini walaupun sepersepuluhnya maka kamu akan pasti keluar dari dari kesesatan dan kegelapan ini dengan cahayanya ilmu. Nah, ini cahaya ilmu yang kita cari ini. Nah, oleh karena itu maka sungguh beruntung kita ini termasuk orang yang mau belajar ilmu agama ini walaupun kalau seumpama kita melihat kepada kebutuhan kita dan keperluan kita kepada ilmu yang menjadi sebuah rumusan dan tata cara kehidupan kita nggak cukup setiap hari maghrib setiap malam itu nggak cukup sebetulnya masih kurang tapi itu lebih baik daripada nggak sama sekali paling tidak kalau ilmu yang kita serap ini adalah ilmu yang bermanfaat maka bisa jadi bahkan kita menjadi orang alim asalnya orang bodoh jadi orang alim bisa jadi banyak hal yang sudah terjadi di dunia ini yang bisa dijadikan sebuah pelajaran. Enggak usah bingung-bingung. Ambil suatu contoh. Habib Ali Hashim bercerita. Habib Ali bercerita bahwasanya ilmu itu yang paling penting itu bukan banyaknya. Tapi ilmu itu yang paling penting itu adalah pengamalannya. Jadi bukan banyaknya. Kalau sudah diamalkan jadi cahaya. Memberkati dirinya, memberkati semua yang ada pada dirinya. Sehingga dicontohkan oleh beliau ada seorang wali di mana beliau ini mempunyai murid. Tatkala murid yang pertama datang tiga hari suruh pulang, suruh dakwah. Murid kedua datang disuruh disuruh duduk dulu dan ditempa dengan ilmu-ilmu yang dia punya diajarinya sampai selama dua tahun. Baru suruh pulang, suruh dakwah. Satunya lagi ditunggu sampai sepuluh tahun. Sehingga istrinya itu berkata kepada suaminya, "Kamu itu gimana sih? Itu mereka semua umurnya sama. Ketika datang ke pondok sama. Tapi kenapa kok itu berbeda? Yang pertama cuma tiga hari bahkan, yang kedua sampai dua tahun, yang ketiga sampai sepuluh tahun baru suruh pulang. Apa kata si wali dan si alim itu? Dia katakan kepada istrinya, "Gal iya, kalau yang pertama itu datang kepada aku, dia sudah siap, sehingga tinggal aku letakkan di dalam hatinya ilmu yang manfaat itu." Buat apa dia lama-lama di sini? Masyarakat sekarang sangat membutuhkan kepada ilmu yang manfaat itu. Maka aku perintahkan dia pulang. Orang yang kedua masih perlu ditempa dulu. Perlu dididik dulu. Hawa nafsunya perlu dilunakkan dahulu sampai mengikuti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la hatukum hatta takunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seorang itu tidak akan beriman dengan sesungguhnya sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang telah datang dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia sudah bisa semacam itu, ah berarti ini adalah orang yang mukmin gitu. Nah, jadi untuk untuk mencapai kepada batas tersebut makanya disuruh duduk dua tahun dulu. Yang satunya nggak cukup dua tahun, sepuluh tahun baru siap, baru disuruh pulang. Nah, jadi akhirnya beliau bercerita lagi, cerita kedua. Ada seorang yang bernama Abdul Aziz ad Seorang alim yang sangat besar, seorang wali yang sangat tinggi derajatnya. Di mana beliau ini seseorang yang sangat mempunyai semangat tinggi untuk menjadi orang alim, tapi ada hal yang mencegahnya. Ada perkara yang mencegahnya. Apa itu? Beliau satu-satunya anak dari seorang wanita, seorang ibu, di mana ibu itu adalah seorang ibu yang lumpuh. Tidak bisa berbuat apa-apa, tergantung kepada orang lain dan orang lain itu adalah dirinya sendiri. Sehingga beliaulah yang memandikan Beliaulah yang mencebokinya, beliaulah yang memandikannya, beliaulah yang menggendongnya di atas di atas pundaknya, kemanapun dia mau pergi ibunya itu selalu diantarkan. Sehingga keinginannya selama itu terpendam dalam hatinya dan tidak bisa direalisasikan karena ibunya sibuk dengan ibunya. Sampai masalahnya ibunya ini walaupun sudah lumpuh nggak mati-mati gitu sampai umur 40 tahun baru mati gitu. <laughs> Ini naudzubillah semoga kita semua nggak punya anak yang mengharapkan kita sebagai ayahnya cepat mati gitu. Ini sekarang anak sekarang banyak Masya Allah banyak sekali. <laughs> Saya pernah kemarin-kemarin saya merasa ketawa kalau ingat kepada hal yang semacam ini dan ketawa tapi takut ngeri jangan-jangan ini terjadi juga kepada kita gitu di mana ada satu orang kita ziarah kita jenguk karena sakit masa anaknya bilang gini kepada kita Beb, doakan biar Umi cepat mati aja Beb kata. <laughs> Astagfirullahaladzim mana bilang. Eh, itu kenapa dia bilang gitu gitu. Habis repot Beb. Kita begini dosa, nggak begini juga dosa. Jadi biar cepat mati biar lepas dari dosa gitu. Masya Allah. <laughs> Alasannya bagus kayaknya. Padahal alasan yang semacam itu nggak patah untuk diucapkan. Seakan-akan dia melupakan. Padahal dia sudah punya anak. Dia sudah punya anak. Tapi dia nggak mau mengambil ibroh daripada apa yang dirasakannya kepada anak-anaknya. Dan mungkin mungkin ini adalah suatu karma daripada Allah Taala kepada ibunya itu gitu. Mungkin ibunya juga seperti itu mungkin dulunya sehingga dibalas oleh putranya ini. Nah, oleh karena itu naudzubillah jangan sampai kita termasuk yang semacam itu diharapkan oleh anak-anak kita dalam keadaan supaya cepat mati gitu. Ini 40 tahun baru mati. Umurnya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini dan karena umur 40 tahun baru ibunya mati, tapi tetap semangatnya itu tinggi. Cuma dia katakan kalau aku belajar dari awal maka saya sudah berumur 40 tahun, segala macam e, anggota badanku sudah nggak seperti waktu kecil dulu, waktu muda dulu. Sehingga beliau itu berpikiran saya akan mencari seorang guru yang menyampaikannya kepada Allah dengan langsung. Dengan cepat, dengan singkat. Akhirnya dia cari guru itu dari satu kota ke kota yang lainnya dia cari dengan himmah semangat yang sangat tinggi akhirnya sampai suatu waktu ketika beliau melaksanakan sholat tahajud dia mendengar suara hatif hatif itu adalah suara tapi tidak ada orangnya itu hatif dan itu terjadi di zaman sahabat terjadi di zaman para awliya diantaranya ketika Nabi SAW akan dimandikan maka mereka bingung siapa mandikan di mana dimandikan Ketika akan dikuburkan, mereka juga bingung di mana mau dikuburkan. Lalu mereka menentukan yang mematikan adalah keluarganya. Mereka juga menentukan para sahabat itu menentukan bahwasanya makamnya itu adalah di tempat dia itu meninggal. Kenapa demikian? Ada suara hatif. Itu dalam hadis Bukhari disebutkan. Di mana ada suara yang mengatakan bahwasanya setiap nabi itu ditanamkan dan dikuburkan di tempat di mana dia meninggal. Akhirnya di tempat di mana beliau meninggal itu digali jadi kuburan. Nah, itu hatif namanya. Dan itu diriwayatkan itu adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam yang tetap akan hidup sampai nanti beliau Nabi Khidir ini adalah termasuk orang yang terakhir kali akan dibunuh oleh Dajjal. Karena nanti kalau sudah Dajjal semoga kita tidak bertemu dengan Dajjal. Belum tentu kita itu selamat karena Dajjal ini fitnahnya luar biasa sampai-sampai Nabi SAW itu setiap sholat selalu berlindung kepada Allah Ta'ala daripada fitnahnya Dajjal. Dan orang-orang dahulu itu seperti itu. Kalau seumpama ada seorang sahabat, eh, seorang tabi'in tabi'in, tabi'it, tabi'in. Dia itu adalah murid daripada Sayyidina Ja'far Sadiq. Eh, lupa siapa namanya. Dia tinggal di Son'a, di, di Yaman. Di mana beliau ini berkata kepada anaknya, kamu tadi sholat? Gak lihat. Kamu tadi baca ta'awud. Ta'awud itu adalah meminta perlindungan seperti yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma inna azubaka min azabil gabar, wa min azabil nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, ini. Kalau tidak ayahku, sholat lagi. Apakah kamu merasa lebih baik daripada Nabi? Nabi setiap melaksanakan sholat selalu membaca tawud ini. Kenapa kau tidak membacanya? Nah, jadi seakan-akan jadi menurut beliau ini kalau orang sholat nggak baca ta'awud itu maka nggak sah sholatnya. Jadi termasuk rukun ta'awud itu. Nah, jadi kenapa Nabi SAW setiap sholat itu melaksanakan ta'awud? Karena memang fitnah dajjal itu luar biasa. Walaupun banyak perbedaan pendapat para ulama tentang sosok daripada dajjal itu. Tapi yang muktamad adalah dajjal itu adalah sebuah sosok. Bukan sebuah pengaruh bukan sebuah aliran, bukan sebuah ajaran tidak, tapi sebuah sosok. Artinya ada sosoknya, ada tubuhnya dan itu pernah dilihat eh, e, dan disaksikan Nabi SAW ketika di zaman Nabi. Di mana matanya satu, ciri-cirinya dan di atasnya itu ada kalimat tiga kafara. Tapi hanya orang muslim yang melihat, orang kafir yang melihat. Nah, semoga kita termasuk yang tidak bertemu dengannya. Kalau harus bertemu dengannya, ya kita termasuk orang yang beriman kepada Allah sehingga kita bisa melihat kalimat tersebut. Maka Dajjal itu diantara fitnah yang ditampakkan dengan izin Allah tentunya. Itu manusia itu digergaji jadi dua. Mati. Dia berjalan di tengahnya. Lalu dia katakan, dengan namaku bangunlah, bangun. Hidup lagi. Itu diantara fitnahnya Dajjal itu. Nanti orang terakhir yang dilaksanakan semacam itu adalah Nabi Allah Hidir. Ketika dia akan melaksanakannya, maka dia mengumumkan bahwasanya aku adalah orang terakhir. Setelah aku dilakukan seperti yang dilakukannya, maka tidak mungkin dia itu bisa melakukannya lagi setelah aku. Nah itulah yang dimaksud Nabi SAW Abdul Saleh itu. Ya Abdul Saleh itu diratkan oleh para mufassirin dan para ahli hadis dia itu adalah Nabi Allah Hidir. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi Hidir sudah meninggal dunia. Nah, maka ini ada suara hatif. Abdul Aziz Adabah setelah sholat tahajud itu mendengar suara hatif. Hatifnya itu berkata begini. Ya Abdul Aziz, kalau kamu mau yang menjadi guru kamu itu langsung Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kamu baca doa ini. Apa doanya? Nah, ada doanya kalau mau baca silahkan. Mau dicatat silahkan. Doanya Allahumma inni as'aluka bihaqqin nabi wa alin nabi an tajma'ni wa baina an tajma'ni bin nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla akhirah. Allahumma nas'aluka jahi Muhammadin wa ali Muhammad an tajma'a baini wa baina Muhammad fi dunya qabla akhirah. Itu saja doanya. Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin wa ali Muhammad an tajma'a baina baini wa baina Muhammadin fi dunya qabla akhirah. Ya Allah, kami meminta dengan berkat Nabi Muhammad dan keluarganya supaya engkau pertemukan aku dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Tapi dibacanya 70 ribu kali. Nah ini <laughs> kalau sudah kita melihat angka yang seribu ribuan itu ah udah. Nah itu kita. Karena apa? Semangat kurang. Tapi walaupun 70 ribu kalau semua dikatakan Barang saya membaca doa tadi 70 ribu Malam ini dapat 10 juta Dilaksanakan Kenapa 10 juta? Nah ini orang sekarang seperti itu. Lebih tertarik kepada materi daripada sesuatu kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau baca. Beliau baca dari habis Isya, selesainya sampai habis sholat asar hari pertama. Hari kedua berkurang, hari ketiga tambah berkurang. Sampai satu bulan lamanya, maka beliau baca setelah sholat Isya, tidak sampai fajar sudah selesai. 70.000. Dan subhanallah pada saat itulah Nabi SAW datang dalam keadaan yakodotan. Bukan dalam keadaan tidur, enggak. Yakodotan. Dalam keadaan terjaga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Galia, ya, ya, ya, Abdul Aziz, iftafak. Bukalah mulut kamu. Dibuka, diludahi oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan ajastuka fi ilmi syariah wal haqiqah. Aku ijazahkan kamu dalam ilmu syariat dan ilmu hakikat. Itu saja kata-kata yang diucapkan. Langsung jadi orang alim besar. Nggak pernah belajar nahu, nggak pernah belajar muamalah, nggak pernah belajar fikih, nggak pernah belajar tauhid, nggak pernah belajar hadis, tapi langsung jadi orang alim besar. Banyak kitabnya. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbal. Jadi nah, gurunya siapa? Nabi Muhammad SAW langsung gurunya. Sehingga beliau itu pernah dan suatu waktu berbicara menerangkan tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim selama tiga hari tiga malam tanpa henti. Nah, tapi bukan semua orang yang dapat yang semacam ini. Orang yang hadir rokesan mau jawab kemuliaan semacam ini. Yang suka melihat televisi, lihat film dan sebagainya akan mendapatkan semacam ini. Yang hatinya kotor, selalu iri, dengki, benci kepada kaum muslimin akan melihat mendapatkan kenikmatan semacam ini. Hasya wa tidak, bukan bukan semua orang yang mendapatkan semacam ini, tapi orang-orang yang sudah mengamalkan mengorbankan segala kesenangannya demi mendapatkan kesenangan akhirat seperti Syekh Abdul Aziz ini. 40 tahun berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Sabar dia walaupun ada sesuatu yang terpendam dan yang mirip dengannya adalah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu dia hidup di zaman Nabi, masuk Islam di zaman Nabi, tapi dia tidak bertemu dengan Nabi SAW. Kenapa? Yang mencegahnya karena dia berbakti kepada ibunya. Tapi hal itu bukan berarti tidak diketahui oleh Allah Taala, diketahui. Oleh karena mari kita belajar. Ini wasal Quran itu di sama orang-orang kampungnya itu dikatakan orang gila. Bayangkan kalau dia itu mau makan, dia makan dengan makan yang paling halal, nggak ada subhatnya Kenapa? Karena dia mencari sisa makanan yang ada di tempat sampah. Ada yang setelah buang di sampah mau diambil lagi? Nggak ada. Halal betul itu, halus. Dicuci sama dia bisa dimakan, lalu dimakannya. Kemudian dia ambil air, kadang-kadang roti bekas-bekas roti yang kering-kering itu dicucinya dibawa di bawah pohon, kemudian dia bawa air, kemudian roti itu dicelup pendam air dimakannya sambil beliau itu melantunkan sebuah syair yang mengatakan maun wa khubzun wa dillu zakan ni'amul ajallu inni jahattu rabbi in gultu inni mukillu jadi yang namanya air roti kering dan naungan yang aku dapatkan ini ini adalah nikmat yang paling besar daripada Allah Ta'ala yang diberikan kalau sumpama aku katakan setelah diberikan tiga hal ini roti kering, air sama naungan ini Lalu aku katakan aku mendapatkan kenikmatan sedikit daripada Allah Ta'ala. Maka berarti aku adalah orang yang menentang kenikmatan Allah. <laughs> Pernah suatu waktu Sayyidina Uwais al ini ketika mengambil makanan rebutan sama anjing. Anjing rebutnya. Akhirnya katanya Uwais al wahai anjing kau jangan merebut. Rizkimu, rizkimu. Rizkiku, rizkiku. Tidak akan kemana-mana. Coba orang yang beriman. <laughs> Dia katakan, bahkan kamu itu nanti di akhirat lebih baik atau aku itu belum tentu. Nggak ditentukan sekarang, tapi nanti bagaimana aku mati. Kalau aku mati dalam keadaan seperti ini, engkau wahai anjing, memang buruk rupa, nasib kamu juga buruk, aku lebih baik daripada kamu. Tapi kalau aku mati bukan dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan kafir, dalam keadaan maksiat, maka engkau wahai anjing lebih abdul lebih utama daripada aku. Jadi bahkan sama anjing pun dia itu membandingkan dirinya kepada anjing. Dia nggak berani mengatakan, eh anjing kamu kamu lebih buruk deh aku. Enggak, nggak berani. Kok bisa-bisanya kita itu melihat, oh itu di bawah kita. Oh itu orang biasa itu, kita lebih afdol. Ini al-wahdat nih. ini yang kita baca kenapa kok manfaat betul kitab ini dan menyentuh kepada hati. Karena mualifnya bukan kami yang mengajarnya, tapi mualifnya yang mengarang ini. Beliau ini setiap mau memberikan pengajaran itu selalu menundukkan kepalanya begini. Baru kemudian mengajar. Suatu waktu muridnya bertanya, "Wahai guru, kenapa engkau setiap kali akan mengajar itu selalu menundukkan kepalamu dulu?" Tertegun sebentar, sejenak, baru kemudian meneruskan pelajaran kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa jawaban beliau? Sampai saya pastikan diriku ini adalah orang yang paling rendah di muka bumi semuanya. Coba. Nah, jadi kalau kita sudah berada di sini, udah udah merasa luar biasa kita. Oleh karenanya jadi makam yang yang kita yang berada sekarang ini ini magam fitnah bukan magam kenikmatan magam fitnah ilmu ini bukan milik kita ilmu itu ada datangnya dari Allah untuk kaum muslimin bukan milik kita kita cuma mendapatkan imbasnya saja Alhamdulillah berkat ilmu kita dihormati orang. Alhamdulillah berkat ilmu kita mendapatkan rezeki. Alhamdulillah berkat ilmu kita menjadi mulia di mata manusia. Kita dapat ini, tapi ilmu yang ada di dalam diri para guru itu bukan milik mereka. Sehingga sungguh merupakan sebuah kezaliman kalau ada seorang alim yang sampai dia itu menerjurkan dirinya ke dalam politik, menerjurkan dirinya ke dalam partai, menerjurkan dirinya itu ke dalam hal-hal yang bukan tuntutan ilmu, itu berarti dia itu telah menzalimi dirinya dan menzalimi ilmunya. Karena tidak sepantasnya, ilmu bukan milik kita. Tapi yang lebih besar dosanya adalah mereka yang menjerumuskannya. Itu orang partai itu kan kalau bukan orang partai nggak bakal datang. Seperti saya waktu uh, apa pemilu yang kemarin semoga tidak terjadi lagi pemilu sekarang dia datang kepada saya dia bawa uang tunai atas nama pribadi bukan atas nama e, alma mater darul dakwah tidak atas, atas nama pribadi kasih tiket pulang pergi untuk menghadiri undangan di Jakarta untuk bertemu dengan ketuanya dikasih uang tunai waktu itu 25 juta salah tunai langsung dibawa <laughs> nah, tapi kita ingat ini uang nggak ada barokahnya yang semacam ini. Jadi sudah nggak ada barokahnya nanti di akhirat ada hisapnya lagi. Jadi kita katakan bukan saya tidak mau, kalau sama uang saya mau, mau banget gitu. Cuma masalahnya uang ini bukan dari mana dan kami ini adalah orang yang bukan memiliki dirinya sendiri. Jadi maaf, saya sudah mendapatkan wasiat dari ayah saya, saya tidak boleh terjun dalam politik. Nah, saya kembalikan. Nggak tahu dikasih siapa waktu itu. <laughs> Nah, jadi ilmu ini bukan milik kita. Jadi yang kita punya apa? Enggak ada yang kita punya. Semuanya dari Allah. Kalau ada yang baik dari ucapan saya itu semata-mata dari Allah, semata-mata dari muallif ini. Ini karena keikhlasan beliau, karena eh, akhlak beliau yang luar biasa, hati beliau bersih luar biasa, makanya ilmu yang kita dapatkan dan kita dengar itu menjadi ilmu yang menyentuh dalam hati. Semoga kita terus-terusan mendapatkan keberkahan daripada beliau dan termasuk yang dibangkitkan bersama beliau, dipimpin oleh beliau dan datuk beliau Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa lamana wa al fatihah